تفضل استاذ صفحة 186 قول التابعين الجملة قول ربيعة ها؟ قول ربيعة قول ربيع صفحة كم مئة تسعة وثمانين عندي Oh, tis'ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجحمية معطلة معطلة والجحمية قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله شيخ مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال يحيى بن آدم عن أبيه عن أبي عيينة قال عن ابن عيينة عن ابن عيينة قال سئل ربيعة عن قول تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله تعالى ومن الله ومن الله تعالى الرسالة ومن الله تعالى الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التصديق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمه الله Syekh Malik bin Anas rahimahullah taala. Ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan tentang perkataan para tabi'in bagaimana mereka pandangan tentang Allah Jalla wa ala. Berkata Rabi'ah bin Abdurrahman dan dia adalah guru bagi Imam Malik rahimahullah. Rabi'ah Ra' Ar-Ra'i. Dia adalah merupakan guru bagi Imam Malik bin Anas rahimahullah. Berkata Yahya bin Adam dari ayahnya dari Ibnu Uyainah dia berkata pernah ditanyakan kepada Rabi'ah ya gurunya Imam Malik rahimahullah tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah di atas arasnya bersemayam kaifastawa bagaimana Allah bersemayam qal maka Ar-Rahman menjawab Rabi'ah bin Abdurrahman menjawab al-istiwa'u ghairu majhul bagaimana Allah bersemayam adalah sesuatu hal yang tidaklah ya, sesuatu yang tidak diketahui manusia. Bagaimana Allah bersemayam secara bahasa diketahui manusia. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tapi tentang pertanyaan <clears throat> secara bahasa Allah bersemayam diketahui manusia maknanya, tapi bagaimanakah dia bersemayam? ghairu ma'qul. Tidaklah dapat diketahui dengan akal. Karena dia perkara gaib karena tidak ada makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa minallahi ta'ala risalah dan dari Allah lah risalah. Pesan-pesan ini semua dari Allah. Dia yang mengatakan Ar-Rahmanu 'ala istawa. Bukan makhluk. Wa 'ala Rasulil balagh. Adapun kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan pesan Allah tersebut. Rasul bacakan kepada manusia firman Allah Ar-Rahmanu 'ala istawa wa 'alaina at-tasdiq. Kewajiban kita sebagai hamba adalah membenarkan apa yang dibacakan Rasul kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Rabi'ah guru Imam Malik ini menyatakan bahwasanya al-istiwa ghairu majhul, bukanlah sesuatu yang tak diketahui secara bahasa. Bersemayam itu diketahui secara bahasa. Ya. Tapi bagaimana Allah bersemayam tidaklah dapat diketahui dengan akal manusia karena keterbatasan akal manusia. Jangankan untuk mengetahui zat Allah SWT bagaimana bersemayam, untuk mengetahui ruh dalam dirinya yang bersamanya selalu tidak dapat dia ketahui bagaimana hakikat ruh. Padahal Allah harus, padahal Rasulullah menyebutkan ruh ini kelak akan dicabut. Ya, innar ruha idza qubidha idza qubidat al basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut maka mata akan mengikuti dengan pandangannya. Pandangan mata mengikuti roh. Karena itulah orang yang meninggal terkadang terbuka matanya karena melihat roh yang ditarik. Kita tak tahu bagaimana bentuk roh. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, bagaimana dengan sang pencipta? Jadi Imam Rabi'ah mengatakan istiwa itu gair majhul, bukan sesuatu yang tak diketahui, dalam bahasa diketahui. Tapi kaif bagaimananya dia beristiwa itu gair makul. Ya. Dan alallahir risalah. Allah yang telah menyampaikan pesan-pesan dalam kitabnya tentang dirinya, namanya, sifatnya, perbuatannya, tentang hukum-hukum syariatnya, tentang berita-berita yang dia sampaikan umat terdahulu masih akan datang hari kiamat. Dia yang telah menyampaikan risalah. Wa rasulil balag. Dia yang telah menerbitkan risalah dan Rasulullah yang menyampaikannya kewajiban hamba adalah menerima wa alaina at-tasdiq dan membenarkan. Inilah akidah para tabi'in tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah. Selain daripada akidah ini maka dia akidah yang menyimpang daripada pemahaman Ahlus Sunnah. Daripada akidah Ahlul Kalam yang menafikan Allah Subhanahu wa taala bertempat bersemayam dan semacamnya. Naam. Qawlu Abdullah bin Al-Qawwa'i rahimahullahu ta'ala. Zakar al-Hafiz Abu Al-Qasim bin Asakira rahimahullahu ta'ala fi tarikhihi an Hisham bin Sa'din qal qadima Abdullah bin Al-Qawwa'i ala qadima na'am qadima Abdullah bin al ala Muawiyah faqala lah akhbirni an ahli al-Basrah Qala yuqatiluna ma'an wa yudabbiruna syatta. Qala fa akhbirni an ahlil Kufah. Qala ananzurun nasa fi sagiratin wa awqa'ahu fi kabiratin. Qala fa akhbirni an ahlil Madinah. Qala ahrasun nasi 'alal fitnah. Ahrasun nasi ahrasun nasi 'alal fitnah wa a'jaz wa a'jazuhum 'anha. Qala fa akhbirni an ahli Misra. Qala لقمة آكل قال فأخبرني عن أهل الجزيرة قال كناسة بين كناسة كناسة بين مدينتين قال فأخبرني عن أهل الموصل قال قلادة وليدة فيها من كل شيء خزر خرزة قال فأخبرني عن أهل الشام قال جند أمير المؤمنين la aqulu fihim syai'a qala la taqulanna qala atwa'un nasi li makhluqin wa asahu li khaliqin wa la yahsibuna lis sama'i sakinan perkataan Abdullah bin Kawwa rahimahullah salah seorang tabi'in iya Al-Hafidh Abdul Qasim bin Asakir rahimahullah dalam kitab tarikhnya menyebutkan dari Hisham bin Sa'ad Pernah datang Abdullah bin Al-Qawwa menemui Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amir Mukminin Khalifah kala itu. Fakala lahu maka Muawiyah bertanya kepadanya tentang Abdullah, bertanya kepada Abdullah bin Qawwa, akhirnya an ahli Basrah." Beritahukan aku apa yang kau ketahui tentang penduduk negeri Basrah. Kala yuqatiluna ma'an penduduk Basra itu kalau berperang, berperang bersama-sama. Wa biru syatta, namun ketika mereka lari, mereka lari kocar-kacir dalam berperang. Berangkat bareng, tapi ketika diserang mereka lari kocar-kacir. Ini penduduk Basrah. Ya, awal berperang semangat, mau berperang bersama-sama, berjumpa musuh lari kocar-kacir. Qala fa akhbirni an ahli Kufah. Apa yang kau ketahui tentang penduduk Kufah? Ya, kedua-duanya di negeri Irak, Basra dan Kufah. <clears throat> Tapi kedua-duanya berbeda tempatnya. Beritahukan saya tentang penduduk Kufah. Qala anzarun nasi fi saghiratin. Mereka orang yang paling detail, meneliti, menanyakan segala sesuatu yang remeh-temeh, yang kecil-kecil wa awqa'ahu fi kabirah tapi mereka tak pernah mempedulikan ketika mereka melakukan perbuatan yang besar ya bertanya salah seorang mereka kepada seorang sahabat Nabi kalau saya takhil Abu bin Mas'ud tentang hukum darah nyamuk bagaimana darah nyamuk najis atau tidak maka berkata Ibnu Mas'ud alangkah anehnya kalian wahai ahli Kufah kalian tanyakan tentang perkara remeh-temeh tentang darah nyamuk tapi kalian tumpahkan darah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. Ma'as'alakum fi saghirah. Ya, alangkah herannya aku akan bertanya tentang segala sesuatu yang remeh temeh tapi kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Qala fa akhbirni an ahli Madinah. Kembali Muawiyah bertanya kepadanya, "Beritahukan saya bagaimana tentang penduduk Madinah kala itu?" Qal ahrasun nasi al-fitnah. Penduduk Madinah orang yang paling bersemangat untuk melakukan fitnah, membuat kekacauan. Nah, sebagaimana kita ketahui Ahlu Madinah tidak menerima ya putranya Muawiyah sebagai khalifah. Akhirnya ya dikirimkan ketiga utusan ke Madinah diperangilah mereka. Ahrusun nasya'al fitnah, mereka lah orang yang paling bersemangat menciptakan fitnah wa ajazuhum anha tapi orang yang tak sanggup menghadapi fitnah. Lemah. Qala fa akhbirni an ahli Misra, beritahukan saya bagaimana tentang penduduk Mesir. Qala luqmatu akilin. Maka berkata Abdullah bin orang-orang Mesir ini pikirannya terlebih daripada bagaimana bisa makan. Bagaimana dapat menyuapkan makanan ke mulutnya. Satu suap, dua suap. Kalau itu lepas, yang lainnya pun lewat. Qala fa akhbirni an ahli jazirah. Beritahukan saya bagaimana tentang penduduk jazirah. Ya. Qala kinasatun baina madinatain. Penduduk Jazirah ini adalah bagikan orang yang tukang sapu antara dua kota, maksudnya kota Mekah dan Madinah. Artinya mereka orang remeh-temeh, taunya hanya membersihkan, menyapu. Ya. Qala fa akhbirni an ahli al Mosul. Beritahukan saya tentang penduduk Mosul. Mosul juga di Irak, ya. Qala qiladatu lidah. Mereka taklah mengenal kecuali perhiasan rantai, perhiasan wanita, fiha min kulli syai'in kharzah. Segala macam bentuk perhiasan, ya itu yang mereka tahu, itu yang mereka kenal. Ya. Qala fa akhbirni an ahli Syam. Kemudian bertanyalah Muawiyah tentang penduduk Syam dan dia di Syam. Muawiyah sejak masa Umar telah menjadi gubernur di Syam 20 tahun. Kemudian setelah itu menjadi khalifah 20 tahun, 40 tahun dia di negeri Syam. Maka dia bertanya tentang penduduk Syam. Qala fa akhbirni an ahli Syam. Bagaimana pandanganmu? Beritahukan saya bagaimana tentang penduduk Syam, bagaimanakah sikap mereka? Qala jundu amiril mu'minin. Mereka adalah tentara-tentara amir mu'minin. Tentara-tentaramu. La aqulu fihim syai'an. Aku tak berani berkata-kata, berkomentar tentang mereka. Dia takut dengan Muawiyah. Qala la taqulanna. Kata Muawiyah, ngomong kau dengan terus terang. Bagaimana pandanganmu tentang penduduk Syam? Qala atwa'un nasi li makhluk. Mereka lah orang yang paling taat kepada makhluk. Maksudnya kepada Muawiyah. Kepada pemimpin-pemimpin mereka. Yang memang benar. Ya, setelah Muawiyah, Yazid, setelah Yazid yang berikutnya. Penduduk Syam ini begitu patuhnya kepada pemimpin-pemimpinnya. Atwa'un nasi li makhlukin wa a'asahu li khaliqin. Yang paling bermaksiat kepada kepada Tuhannya. Patuh kepada makhluk, tak patuh kepada Tuhannya. la yahsibuna lis-sama'i sakina. Mereka tidak pernah menganggap ada Allah di atas langit sana. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Quwa yang kita mau ambil adalah di penghujung kalimat ini mereka tak menganggap di atas sana ada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Aqwalu tabi'in jumlah. Aqwalu tabi'it tabi'ina jumlatan. Aqwalu tabi'it tabi'ina jumlatan. Rahimahumullah. Ya. Sekarang Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan pendapat para tabi'ut tabi'in. Ya, jadi disebutkan dari perkataan para rasul, perkataan Rasulullah, sebelumnya perkataan Allah, perkataan Allah, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, sekarang perkataan tabi'ut tabi'in secara individu dan kelak secara umum. Bagaimana tanggapan mereka tentang Allah di mana? Sekarang tersebar di mana-mana, di medsos, begitu gencarnya mereka mengatakan Allah ada tak bertempat. Ya ini bukan akidah kaum muslimin Kaum muslim mengatakan Allah ada di atas arasnya Ya Apakah terliputi tempat? Kita mengatakan Allah tak dapat diliputi oleh makhluknya Tapi dia ada di atas arasnya Ya Dan aras adalah merupakan bagian daripada jihad Atas, bawah Ya, samping, depan, belakang, atas Jihad maka Allah di atas hamba-hambanya. Ya, apakah Allah diliputi, diliputi tempat? Mustahil Allah diliputi makhluknya. Jika dimaksudkan dengan tempat Allah berada di atas, jawabannya ya. Jika dimaksudkan dengan hmm, kata-kata Allah bertempat, Allah diliputi tempat, jawabannya tidak. Allah tidak diliputi makhluknya. Allah tidak di dalam makhluk. Karena tidak ada makhluk di atas arash. Ya, sedang disebarkan di mana-mana. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tapi tanpa tempat. Ini bertele-tele. Lebih gampang men menyatakan apa Allah katakan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai. Bahkan bukan satu tempat, tujuh tempat yang mengatakan tentang dirinya. Lebih gampang mengatakan fis sama sebagaimana Nabi membenarkan perkataan Buddha, "Aina Allah? Allah di mana?" Budak mengatakan fis di atas langit. Kata Nabi, bebaskan dia, dia perempuan mukminah. Selesai. Daripada mengatakan Allah ada tak bertempat. Mau dikemanakan ayat-ayat Allah bersemayam? Ya. Merujudun bila makan. Ini tafsir yang sedang dikembangkan oleh mereka. Orang-orang yang sangat ya bencinya memperdengarkan Allah bersemayam di atas arasnya. Ya, bahkan mereka menyatakan orang yang menyatakan Allah secara bersemayam secara zahir, mereka adalah orang-orang yang akidahnya menyimpang. Bahkan sebagian mereka mengkafirkan orang yang mengatakan Allah di atas langit. Padahal yang mengatakan Allah di atas langit bukan manusia, tapi sang pencipta Allah sendiri. Aamintum man fis sama an Allah bikumul ardh. An yakhsifa ard, apakah akan merasa aman dari dia yang di langit jika dia mau tenggelamkan bumi kalian? Allah yang mengatakan. Ya. Am amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiba? Apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit? Jika dia mau, dia akan kirimkan kepada kalian batu-batu dari langit. Siapa kata-kata am amin di sini? Apakah yang merasa aman dengan dia di langit? Kalau bukan Allah Swt, Ya. Ketika datang Zulkhuwaisirah mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi iya, ya Muhammadu." Hai Muhammad, engkau berlaku adil fa innaka tak adil, engkau tak mampu berlaku adil. In lam a'dil faman ya'dil. Jika saya tak mampu berlaku adil, siapa lagi yang diharapkan berlaku adil? Wa ana aminu man fis sama. Kata Nabi, aku ini adalah Orang yang diamanahkan dia yang di langit. Allahu Akbar. Mau berapa banyak dalil? Ya. Dan dalam perkara ini Allah di atas arah bersemayam Ahlul kalam menyelisih ahlu sunnah Baik asyariah, baik maturidiyah Apalagi mu'tazilah dan jahmiyah Akidah yang nyata, jelas Ya, inilah akidahnya orang-orang awam. Tidak benar ketika dikatakan kebanyakan kaum muslimin di permukaan bumi ini akidahnya syariah. Tidak benar. Karena awam kaum muslimin tak pernah belajar akidah syariah. Mereka di atas fitrahnya. Bahkan kalau kau tes tak hafal mereka sifat 20. Sifat 7 pun tak hafal. Tapi jika kau tanya Allah di mana? Di atas. Orang tua, anak-anak. Ya, Inilah yang dirindukan oleh sebagian ahlu kalam yang rujuk kepada ahlu sunnah sehingga berkata, ya laitani mitu ala ya aqidati nisa'i Naisafur, aduhai kalaulah aku mati di atas akidah perempuan-perempuan tua dari penduduk negeri Naisafur. Ya, ini akidah yang sederhana, akidah yang gampang. Ya. Tapi ini yang diingkari oleh ahlu kalam. Nah, kita baca perkataan para tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka lah orang yang berjumpa dengan para sahabat. Siapakah sahabat orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, meninggal di atas Islam? Ya, inilah definisi sahabat. Dia berjumpa Nabi, melihat Nabi, mendengarkan darinya, beriman dengannya, wafat di atas Islam. Siapa itu tabi'in yang berjumpa sahabat? Tentunya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Meninggal di atas keislaman. Siapa itu tabi'u tabi'in? Siapa itu tabi'u tabi'in? Orang yang berjumpa dengan para tabi'in. Seperti Imam Malik rahimahullah. Ini tabi'u tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berjumpa dengan para tabi'in mereka tidak berjumpa dengan para sahabat. Adapun Abu Hanifah sebagian ulama menyatakan dia dari golongan tabi'in karena berjumpa dengan satu atau dua orang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebaik-baik zaman yang disebutkan Nabi. Khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman dialah hidup di zamanku yaitu para sahabat. Tsumma alladziina Kemudian zaman setelah mereka itu generasi para tabi'in. Thumma alladziina yalunahum. Kemudian zaman setelah mereka itu generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi imam yang tiga Malik, Syafi'i, Ahmad mereka adalah tabi'ut tabi'in. Naam. ذكر قول عبد الله بن ذكر ذكر قول عبد الله بن مبارك رحمه الله روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح بأصح إسناد إلى علي بن بن الحسن بن شقيق قال بأصح إسناد بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه wala naqulu kama qalatil jahmiyah wa fi lafzin akhar qul perkataan Abdullah Barak rahimahullah salah seorang ulama tabi'ut tabi'in yang begitu terkenalnya seorang kaya raya pedagang sukses seorang mujahid ahli hadis ahli wara ahli zuhud Abdullah bin Barak rahimahullah ya disebutkan dengan sanad Imam Darimi, Imam Hakim, Imam Baihaqi dalam kitab-kitab mereka, ya, Darimi dalam Musnadnya, Imam Hakim dalam Mustadraknya, Baihaqi dalam Sunannya dan lain-lainnya menyebutkan dengan sanad yang sahih. Sanad maknanya adalah rantaian para pembawa berita dari si dari si Orang-orang ini semuanya terpercaya sampai kepada Hasan bin Syaqiq dia berkata, aku mendengar Abdullah ibn Mubarak. Sami'tu Abdullah ibn Mubarak. Yaqulu aku mendengar Abdullah Mubarak berkata, Na'rifu Rabbana. Bi'annahu fauqa sab'i samawatin. Kami kenal Tuhan kami, bahwasanya dia di atas langit ketujuh. Maksudnya di atas langit ketujuh, masih ada lagi aras, masih ada kursi, masih ada aras. Allah di atas semuanya. Alal arsy istawa di atas arasnya bersemayam. Bainun min khalqihi. Berpisah dari makhluknya. Tak pernah Allah menyatu dengan makhluk sebagaimana yang diklaim kaum Nasara. Allah Tuhan menyatu dengan Isa bin Maryam. Isa dimasuki ruh ketuhanan. Kata mereka ittahadallahu tu bin nasud. Tuhan bersatu dengan hamba. Ini pula akidah menyimpang dari kaum sufi, ahlul hulul sebagaimana hajat yang mengatakan mafi al-jubbati illallah dalam baju ini tak ada lain kecuali Allah yang telah menyatu dengan dirinya. Ya. Ini akidah yang menyimpang. Allah tak pernah menyatu dengan makhluk. Dia maha besar dia atas makhluknya. Ya. Dia menyatakan turun di sepertiga malam terakhir langit dunia tetap selama-lamanya Allah di atas makhluknya tak pernah masuk ke dalam makhluknya makhluknya tak pernah masuk ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala berpisah ya mereka membayangkan Allah seperti makhluk kalau turun ke langit dunia berarti dia melewati langit pertak langit ketujuh langit keenam langit kelima keempat ketiga kedua ke satu berarti masuk ke dalam langit ini mustahil Berarti Allah tak mungkin turun. Ini bukan maknanya Allah turun, tapi yang turun rahmatnya. Inilah pemahaman yang batil. Allah Nabi yang mengatakan yanzilu rabbuna Tuhan kita turun sepertiga malam terakhir. Yang mengatakan Nabi dengan meyakini selama-lamanya Allah di atas arasnya. Maksudnya di atas seluruh makhluknya, tak pernah dalam makhluknya. Ya, jangan disamakan turunnya makhluk dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita imani tapi bagaimanakah dia turun? Kita katakan al-kaifu ghairu ma'lum. Bagaimana dia turun tak kita ketahui. Allah tak menerangkan bagaimana dia turun. Yang penting kita imani. Ciri-ciri orang-orang beriman jika Allah sebutkan tentang segala macam berita apapun dia tentang dirinya, namanya, sifatnya, tentang Apapun yang dia singkapkan tentang umat terdahulu akan datang, kewajiban kita mengatakan sami'na wa amanna. Tentang berita. Kami dengar, kami imani. Sami'na wa saddaqna. Kami dengarkan, kami benarkan. Kewajiban seorang beriman ketika mendengar semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerjakan salat, kerja, kerjakan zakat, pergi haji dan semacam dan berbagai macam perintah-perintah lainnya. Kalau datang kepada kita perintah daripada Allah, kita katakan sami'na baru wata'na. Kami dengarkan, kami patuhi. Ahlul kalam tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wata'na. Ya, kami salat-salat, kami zakat, oke, okay, puasa, oke, okay, haji. Tapi tentang akhbar, tentang berita tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na. Ya, Wala nu'min bih. Kami dengarkan tapi kami tak beriman dengannya. Tak beriman dengan apa yang masuk dengan ayat tersebut. Ini maknanya bukan ini. Maknanya lain. Subhanallah. Ini menunjukkan mereka tidak beriman dengan utuh dengan kalamullah. Ya, Nabi ketika menjelaskan tentang sifat Allah, Nabi diam. Tak menjelaskan apa yang mereka jelaskan. Nabi tak mengatakan maksudnya bukan Allah yang turun, maksudnya Rahman. Tak ada. Para sahabat yang mendengarkan mereka pun diam. Diamnya Nabi, diamnya sahabat, diamnya para tabiin karena mereka telah tahu maknanya. Sesuatu yang tahu tak perlu ditanyakan. Ya, adapun bagaimana turunnya, Nabi tak pernah tanyakan kepada Allah, sahabat pun tak pernah tanyakan, para tabiin tak pernah tanyakan. Apa banyak kau katakan ya Allah turun tapi tak sama dengan makhluk laisa kamitsli syai'un karena dia mengatakan tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Di hari kiamat ketika kita ditanya, mengapa kau katakan Allah turun? Jawaban kita, mengapa kau mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir langit dunia? Kita mengatakan, itu perkataan Rasul. Yang kita engkau perintahkan ya Allah agar membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Selamat. Tapi Allah Kalam, mengapa engkau membantah aku turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Apa mau dijawab? Nah, yang mengatakan Rasulku, kenapa kau tidak imani? Kenapa kau tukangi tafsirannya? Kenapa kau plesetkan maknanya? Sementara nabiku tak pernah katakan demikian. Aku pun tak pernah katakan demikian. Qul aantum antum a'lamu amillah? Katakan apa lebih tahu tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ahlu kalam, bahaya. Ya. Sungguh berbahaya mereka, penyimpangan mereka tidak tanggung-tanggung. Besar penyimpangan mereka. Karena mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kita saja ketika ada orang berbicara tentang kita tak sesuai dengan fakta yang ada pada kita, kita marah. Misalnya saya, Ustaz lahir di mana? Saya di Medan lahirnya. Enggak, Ustaz lahir di Jakarta. Marah enggak kita? Aku yang mengatakan aku di Medan. Nah ini keterangan. Enggak. Kita bukan di Medan itu Ustaz, maknanya di Jakarta. Ya. Kita marah, makhluk memasukkan tanda tangan kita kita marah besar. Ya, mempesetkan keinginan kita kita marah besar. Bagaimana Allah Rabbul Alamin datang dengan ayat yang jelas. Ya. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu tentang ayat ini kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jelas. Mereka mengatakan tak mungkin turun. Tersifat makhluk berarti berpindah-pindah. Itu turunnya engkau. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak konsekuensinya. Banyak sekali. Jadi jangan katakan kebanyakan umat manusia di bumi ini berakidah dasar. Tidak benar. Segelintir ahlu kalam itu pun yang para profesor-profesornya itu. Orang awamnya di bawah akidah orang-orang awam. Allah. Jadi ini perkataan Abdullah Mubarak, ba'inun min khalqi, dia itu berpisah dengan makhluknya, wala naqulu kama qalatil Jahmiyah. Kita tidak akan berkata tentang Allah sebagaimana perkataan Jahmiyah, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas langit. Itu kata Jahmiyah tuh. Ya. Tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Ini akidah halusinasi. Tak ada Allah. Ujungnya tak ada Allah yang disembah. Ya. Dahsyat. Allah tu ada. Dia punya zat, dia punya sifat. Kita imani Allah sebagaimana diterangkan tentang dirinya. Bal yadahu mabsutatan. Orang-orang Yahudi membantah Allah Subhanahu wa taala itu dermawan kata mereka, Allah itu bakhil. Ya, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata Yahudi, tangan Allah itu terbelengkung, kekikir tidak mau berinfak. Allah membantah, bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua tangannya terbentang. Berapa jumlah tangan Allah? Kita mengatakan dua. Kiamat dunia bagi orang-orang al-kalam. Kau katakan Allah punya dua tangan, kau samakan Allah dengan makhluk. Kau sama Allah dengan manusia. Padahal yang mengatakan tangan Allah itu dua siapa? Allah. Allah sendiri. Bukan satu ayat. Dalam ayat lain, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biadaya Iblis, mengapa engkau su enggan sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku? Yang mengatakan dua tangan milik Allah siapa? Allah. Allah. Oh mereka oh, punya tangan berarti seperti makhluk. Berarti Allah itu abba'at, ajza, punya jisim. Punya bagian-bagian. Berarti sama dengan makhluk. Bagaimana ayat laisa kamitsli syai'un? Ini menunjukkan Allah apapun cerita tentang Allah yang dia ceritakan tentang dirinya laisa kamitsli syai'un, tidak akan pernah sama dengan apapun juga. huwas samiul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sungguh aneh ketika ada orang menolak Allah dan selangit mengatakan, kalau Allah di atas aras bertentangan dengan laisa kami tidak syai'un. Ya Allah. Bagaimana dia benturkan ayat dengan ayat? Berarti Allah bertempat. Berarti Allah butuh kepada aras. Berarti Allah diliputi aras. Dan itu mustahil bagi Allah. Karena itulah tak mungkin Allah bersemayam. Maknanya Allah menguasai aras. Ini bukan remeh-temeh ini. Allah tak pernah mengatakan dia diliputi tempat. Allah tak pernah mengatakan dia butuh kepada aras. Allah tak pernah mengatakan dia diliputi aras. Sebagaimana kita gambarkan selalu walillahil matsal ala bagi Allah perumpamaan yang begitu tingginya perumpamaan Allah Subhanahu wa taala dengan aras bagaikan perumpamaan langit dan bumi. Langit yang begitu besar tak butuh kepada bumi, langit di atas bumi. Langit tak berhajat kepada bumi dan dia lebih besar daripada bumi. Demikian pula Allah. Ini perumpamaan untuk mendekatkan walillahil matsul ala tapi bagi Allah lah perumpamaan yang sempurna. Ya. Azan. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan akan datang Subhanallah hamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu